Dan kita telah ya dalam beberapa pertemuan yang sangat banyak membahas tentang itu pengaruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hati kita. Dan tentu tidak mungkin hati kita akan hidup kecuali dengan mengenal penciptanya. Kemudian beliau akan membahas membahas itu fikih ah, kamil asma was sifat itu fikih yang berhubungan dengan hukum-hukum asma wa sifat. Ya. Beliau berkata, Al-imanu bi asma'illahi wa sifati ahadu arkanil imani billah. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala bal huwa a'zamuha. Bahkan itu yang paling agung. Sebab ya ketika kita beriman kepada Allah tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidullah biha ahadu aqsamit tauhid. Dan beriman kepada nama dan sifat Allah salah satu daripada macam tauhid. Wala yumkin li ahadin an ya'budallaha 'ala al-wajhil akmal hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi wa sifatih tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah dengan cara yang paling sempurna sampai ia betul-betul di atas keilmuan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Liya'budu rabbahu ala basiratin. Sehingga dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah itulah dia akan beribadah kepada Allah di atas basirah, ya di atas ilmu yang dalam. ويدعوه بأسمائه الحسنى التي أمره أن يدعوه بها. dan ia akan menyeru Allah ya dengan nama-nama Allah yang sangat sempurna yang Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah melalui nama-nama tersebut ikhwata Islam azakumullah wa dan kata beliau doa yang diperintahkan untuk kita berdoa kepada Allah melalui nama-namanya ada dua macam yang pertama doa umasalah yaitu minta apa doa yang bersifat meminta. Ya bi an yuqad yuqaddim baina yaday matlubi min asma'illah ma yunasibu halahu ka an yaqul ya razzaq urzuqni ya rahman irhamni wa nahwuhuma atau wa nahwahuma. Yaitu seseorang ketika minta kepada Allah dia menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang ia minta ya ketika ia ia minta rezeki maka ia menyebut nama Allah ya Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki ketika ia minta uh, kasih sayang Allah dan rahmatnya dia menyebut nama Allah yang menunjukkan kepada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang menunjukkan kepada kasih sayang ketika ia minta ampun kepada Allah dia ya akan menyebut nama Allah yang Maha Pengampun Demikian seterusnya. Ini adalah merupakan doa masalah yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, wa imma du'a'u ibadatin, yaitu doa ibadah. Bi an ta'budallaha subhanahu bi muqtadha asma'ihi fataquma bit taubati ilaihi. Yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Ar-Rahman menghasilkan ibadah apa? Cinta. Ya, nama Ar-Rahman menghasilkan ibadah roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Al-Azim yang Maha Besar itu menghasilkan ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah menghasilkan ubudiyah yang sempurna kepada Allah dan penyembahan dan penghambaan kepada Dia. Ya. Itu adalah merupakan ibadah-ibadah yang merupakan konsekuensi daripada ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fataqumu bitawbati ilaih li'annahu wat rahim li'annahu wat Kita bertaubat kepada Allah sebagai konsekuensi daripada nama Allah yang Maha Pemberi Taubat ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Pemberi taubat, maka menghasilkan ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tata'abbad li lahu bi jawarihika li'annahu al-basir. Dan kita berusaha menyempurnakan ibadah ya sebaik mungkin karena kita yakin bahwa Allah melihat dan mengawasi perbuatan kita. وتذكره بلسانك لأنه السميع وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير kita selalu berzikir dengan lisan kita karena Allah mendengar ya zikir kita dan Allah pun bersyukur ya Allah mempunyai makna mempunyai nama asyakur yang selalu berterima kasih kepada hambanya maka Allah pun memberikan pahala yang besar bagi mereka yang selalu berzikir kepadanya watakhsyahu fisir ketika kita sendirian kita takut kepada Allah kenapa karena kita beriman bahwa Allah itu latiful khabir maha mengabarkan apa yang kita lakukan maha mengetahui apa yang kita lakukan sekecil-kecilnya wahakadha fi baqiyatil asma demikian pula nama-nama yang lain makanya subhanallah ya akal Islam azakumullah wa iyakum ya ternyata Ya, semua ibadah-ibadah itu adalah hasil daripada mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita mengenal nama Allah itulah akan muncul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, kata beliau, wa asma'ullahi azza wa jalla wa husna. Dan nama-nama Allah semuanya indah, semuanya baik. Wa hiya fil husni ghayatahu di mana makna husna itu artinya telah sampai kepada puncak kebaikannya. وذلك لأنها متضمنة لصفات sifatin لا la فيها بوجه من الوجوه. wujuh. Karena nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangnya sedikit pun juga. Ya, dari sisi apapun juga tidak ada kekurangannya ya yang terkandung daripada sifat yang terdapat di dalam nama-nama tersebut. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Fal hayyu min asma'illahi azza wa jal. Misalnya al hayy nama Allah yaitu al hayy yang maha hidup. Adalah merupakan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mutadamminun lil hayatil kamilah التي لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والسمع والبصر والقوة والقدرة وغيرها من صفات الكمال berarti sifat nama Allah al hayy mengandung sifat hayat yaitu kehidupan namun kehidupan Allah kehidupan yang sempurna kehidupan yang tidak didahului oleh ketidakadaan kehidupan yang tidak akan ya ditimpa kebinasaan karena sesungguhnya kehidupan Allah berkonsekuensi kepada kepada apa kesempurnaan sifat-sifat yang luar biasa berupa ilmu mendengar melihat kuat berkuasa dan sifat-sifat Allah yang sempurna yang lainnya akhal Islam azakumullah wa ayyakum Wal alim min asma'illahi subhanah. Nama Allah adalah Al-Alim. Apa yang terkandung di dalam nama Al-Alim? Mutadhamminun lil ilmil kamil. Ya, nama Allah Al-Alim itu mencakup kepada sifat. Apa itu? Yaitu ilmu yang sempurna. Alladzi lam yusbaq bijahlin wa la yalhaquhu nisyan di mana ilmu tersebut tidak didahului oleh ketidaktahuan berbeda dengan manusia manusia sebelumnya tidak tahu kemudian jadi tahu sedangkan Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan demikian pula ilmu Allah pun tidak akan ditimpa lupa berbeda dengan kita yang sering lupa Al-ilmu al-wasi'u syamil di mana ilmu Allah sangat luas, mencakup segala sesuatu. Ya, semua yang ada di bumi, sekecil apapun binatang, protozoa atau bakteri atau virus Allah tahu. Demikian pula semua makhluk yang ada di langit, Allah tahu. Semua pergerakan berupa angin dan yang lainnya, daun yang jatuh di malam hari, di sebuah hutan yang sangat belantara, Allah tahu. ya. Al-muhitu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Di mana ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang global maupun yang terperinci. Sawa'un ma yata'allaq bi af'alihi aw af'ali khalqi. Sama saja itu berhubungan dengan perbuatan dirinya ataupun perbuatan hamba-hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha hu. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Dia mengetahui apa yang ada di, rat, di daratan dan di lautan. Dan tidaklah jatuh sebuah ya apa namanya daun kecuali Allah telah mengetahuinya. Tidak pula biji yang tumbuh ya di kegelapan malam, ya kegelapan bumi sana, kecuali tidak pula ada yang basah dan kering kecuali semuanya telah tercatat dalam kitab yang nyata. Maka nama Allah, ilmu Allah sangat luas, akhi. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah. Di mana saja pun kita bersembunyi, Allah tahu. Ya, dan bagaimanapun kita merahasiakan perbuatan kita Allah tahu semuanya tercatat dan dicatat oleh para malaikatnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah lebih tahu dari para malaikat tersebut Ya Islam azakumullah wa Allah berfirman juga dalam surat At-Taghabun ayat 4 Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Subhanallah. Wa asma'ullahi azza wa jal a'lam wa awsaf. Berarti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah tanda dan sifat. Ya, sebagaimana manusia punya nama sebagai tanda untuk seseorang. Kita tidak mungkin mengetahui seseorang kecuali dengan setelah mengetahui namanya. Tapi nama Allah mengandung sifat. Tidak halnya seperti manusia. Terkadang manusia namanya soleh, tapi orangnya tidak soleh. Sedangkan Allah namanya pasti mengandung sifat. Fahiyya a'lamun bi'tibari dalalatiha ala musamma wahid. Wahuwa, wahuwa Allah azza wa jalla وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات المختلفة الجامعة لصفات الكمال والجلال والجمال Berarti Allah itu alam tanda nama-namanya tersebut tanda dilihat dari sisi penunjukan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ia adalah sifat dilihat dari sisi sifat-sifat yang berbeda-beda yang mencakup kepada sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia dan indah fahyal bi'tibaril awal mutaradifatun. Kalau melihat dari sisi pertama, maka itu sinonim. Karena semua sifat itu mengandungkan menunjukkan kepada satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilihat dari sisi yang kedua, maka itu berbeda-beda karena setiap sifat mengandung makna yang berbeda. Sifat ilmu tentu berbeda dengan sifat kudrah. Sifat kudrah tentu berbeda dengan sifat sami mendengar. Ya, berbeda dengan sifat melihat. Fal-alim wal-qadir wal-rahim wal-sami' wal-basir wal-aziz wal-hakim kulluha asma. Jadi kata yang nama Allah Al-Alim, Al-Qadir, Al-Rahim, Al-Sami, Al-Basir. Semua ini nama-nama Allah. Semuanya satu, semua nama Allah. Akan tetapi makna alim berbeda dengan makna qadir. Makna sami berbeda dengan makna basir. Demikian selanjutnya. Wa mithlu hadza asma'u kitabillah wa asma'u rusulihi wa asma'ul yaumil akhir wa asma'ul jannah wa asma'un Sama halnya dengan nama-nama kitabullah. Semuanya kitab dari Allah, tapi tentu beda-beda. Nama-nama para rasul, nama-nama hari akhirat, nama-nama surga, nama-nama neraka. Ya. Semua nama-nama ini walaupun banyak menunjukkan kepada satu, tapi beda, maknanya berbeda-beda. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum wa asma'ullahi azza wa jal tauqifiyatun kata beliau nama-nama Allah itu tauqifiyah apa itu artinya kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah kecuali dengan dalil bila tidak ada dalil tidak boleh kita jadikan nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala makanya salah kalau ada orang yang menamai Allah dengan Rashid ya Abdul Rashid misalnya ini sebuah kesalahan kenapa karena bukan nama Allah Rashid. Ya, kalau ada orang yang menamai anaknya Abdul Haris, kita katakan ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena ya tidak ada nama Allah yang bernama Al Harith. Maka jangan kita memberikan nama kepada Allah sesuatu yang tidak pernah Allah menamai dirinya, dirinya dengannya. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka kata beliau fawajib fayajibul bulwukufu fiha ala ma ja'a kitab wa sunnah. Maka berarti konsekuensinya kita wajib berhenti ya kepada Al-Qur'an dan sunnah saja. <clears throat> Fala yuzadu fiha wala yunqas. Tidak boleh ditambah-tambah dengan akal pikiran sendiri. Tidak pula ditambah-tambah dikurang-kurangi menurut akal kita. Li'anna al-aqla la yumkinu idraku ma yastahiquhu ta'ala min asma' Karena akal kita tidak akan mungkin mampu mengetahui nama-nama Allah. Demikian pula sifat-sifat Allah. Kecuali dengan pengabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mengatur Allah dengan mengatakan, Ya Allah, engkau wajib punya sifat ini. Dan engkau mustahil punya sifat ini. Ini kurang ajar kepada Allah. Jadi kewajiban kita adalah menerima semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang nama-namanya tanpa menambah tanpa mengurangi ya wali anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu au inkar ikar ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala karena menamai Allah dengan apa yang Allah tidak namai dirinya dengannya atau mengingkari nama yang telah Allah namai dirinya dengannya, ini kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketidakadaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun 'ala Allahi bila ilm. Ini sama saja berkata tanpa ilmu atas Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min a'dhamiz dzunub. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Fayajibul hadar min. Ya, maka kewajiban kita waspada dari hal itu. Allah Ta'ala berfirman, ولا تقف ما ليس ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا jangan sekali-kali ya, kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya sesungguhnya pendengaran penglihatan demikian pula hati semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala subhanallah akan ditanya oleh Allah maka dari itu kewajiban kita tidak boleh memberikan nama dan sifat sesuai dengan hawa nafsu dan akal kita. Karena akal kita ini terbatas, akhi. Ya. Kita tidak boleh mengatakan, oh sifat Allah hanya segini. Selainnya nggak boleh kita yakini. Haram, ya akhi. Karena manusia tidak berhak untuk memberikan, mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak. Kata beliau lagi, wa asma'ullahi jalla jalaluhu ghairu mahsuratin bi'adad. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Jadi nama Allah itu tidak ter, tidak terbatas dengan 99. Bukan kada hadis. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah mempunyai 99 nama. Ya, bukankah itu menunjukkan Allah punya punya 99? Kata Imam Nawawi, hadis itu tidak menunjukkan kepada pembatasan. Kenapa demikian? Karena ya Rasulullah bersabda setelahnya man ahsaha jannah. Siapa yang menghitungnya ia akan masuk surga. Berarti ya 99 itu hanyalah yang diperintahkan untuk dihitung. Tidak menunjukkan Allah hanya punya 99 saja. Sama dengan perkataan seseorang. Saya punya 99 dirham, siapa yang menemukannya saya akan berikan hadiah. Berarti tidak menunjukkan dia hanya punya 99 dirham. Ya terlebih Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah. Ya wa as'aluka bikul huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi ya Allah aku minta kepada engkau dengan melalui nama-namamu yang engkau namai dirimu dengannya atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu atau nama yang engkau sebutkan dan turunkan dalam kitabmu atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu sedangkan yang Allah sembunyikan tidak terbilang jumlahnya ya akhul Islam azakumullah ya makanya ya akhi kewajiban kita berkeyakinan bahwa nama Allah tidak terbilang dengan 99 tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minha ma sammallahu bihi nafsahu wa anzalahu wa anzalahu fi kitabi. Di antara nama-nama itu apa yang ada yang Allah namai dirinya dengannya dan Allah turunkan dalam kitabnya atau Allah ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hambanya dan di antara juga ada yang Allah sembunyikan tidak Allah ajarkan kepada hamba-hambanya ya وأسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضم تضمنت ثلاثة أمور beliau mengatakan ya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala apabila menunjukkan kepada sifat maka itu menunjukkan kepada tiga perkara karena ya setiap uh, kata kerja <clears throat> ada yang membutuhkan objek dan ada yang tidak membutuhkan objek. Seperti contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek, menangis. Menangis itu tidak membutuhkan objek. Ada juga kata kerja yang membutuhkan objek, seperti memukul, membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab pun demikian. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya tentunya pun juga berasal daripada kata kerja. Ar-Rahman yang menyayangi berarti membutuhkan objek. Al-Qawi yang maha kuat berarti tidak membutuhkan objek. Maka nama-nama Allah yang membutuhkan objek ini ada tiga perkara kata beliau. Yang pertama, thubutu dzalikal ism lillahi ta'ala, yaitu menetapkan nama tersebut untuk Allah. Asani yang kedua, thubutus sifah Allah tadhammanaha lillahi ta'ala. Menetapkan sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Yang ketiga, thubutu hukmiha wa muktadaha. Yaitu menetapkan hukum dan konsekuensinya. Contoh misalnya, Allah maha mendengar. Tentu ini membutuhkan objek. Maka menetapkan, kita wajib menetapkan nama Allah mendengar. Dan menetapkan bahwa Allah punya sifat mendengar dan menetapkan konsekuensinya bahwasanya Allah mendengar seluruh suara, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Ya Allah berfirman, "Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Allah telah mensungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebatmu tentang suaminya dan ia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Inna Allah sami'um basir. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha melihat. Nah ini ya, akal Islam. Adapun kalau ternyata tidak butuh objek, maka hanya menetapkan dua saja, yaitu menetapkan nama-nama Allah, ya, menetapkan itu sebagai nama Allah, dan yang kedua menetapkan bahwa itu mengandung sifat. Contohnya adalah Al-Hayy yang maha hidup. Ya, kita katakan Al-Hayy nama Allah. Tapi juga sifat Allah adalah kehidupan yang sempurna. Allah berfirman, "Huwal Hayy alladzi la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Dialah Allah Al-Hayy yang Maha Hidup, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka sembahlah, maka serulah Dia dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah ini ya akhi azakumullah wa yakum dan insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan fikih yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih asma was sifat ya pada pertemuan yang akan datang dan kita menuju tanya jawab. Nah. Nah Ustaz Barakallah Fik, terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menambahkan pengetahuan kita dan Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Baiklah Ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Mulai sekarang kami persilakan bisa menghubungi nomor kami via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Dan juga Anda bisa kirimkan pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan satu eh, pesan singkat yang telah masuk, pertanyaan menarik dari Bapak Bak Bagio Wiono di Banyuwangi, Ustaz, Jawa Timur. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, mohon penjelasan dari dasar hujah nakli atau hadis nabawi tentang siapa nama atau sebutan ilah atau Tuhan. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menerima lima ayat Al-Quran di Gua Hiroka, sebab dalam lima ayat awal tersebut tidak tercantum lafat Allah, tapi yang ada adalah lafat robbun ikro bismi robbika bukan ikro bismillahika. Dengan wahyu awal pada Nabi Musa, surat Toha ayat 11 sampai 14, Allah mengatakan dengan lafat robbun Ayat 11 surat Toha dan lafat Allah pada ayat 14 surat Toha tersebut. Dengan demikian Nabi Musa mengimani Allah sebagai robbun atau ilahnya Terima kasih Ustadz dari Bapak Bagio Wiono di Banyuwangi, Jawa Timur. Silakan. Bapak, <clears throat> kita jangan seperti orang Yahudi yang beriman kepada sebagian Alkitab, tapi tidak beriman kepada kitab apa ayat yang lainnya. Karena ayat-ayat itu saling menafsirkan satu sama lainnya, Bapak. Kata Rob menunjukkan kepada kepemilikan dan bahwasanya Allah pemilik segala sesuatu. Tentu kata Rob itu berkonsekuensi kepada bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka walaupun dalam ayat yang pertama itu dengan bismi rabbik tapi lihatlah Allah berfirman Iqra bismi rabbik bacalah dengan nama Rabbmu Kata-kata bacalah dengan dengan nama Rob mau menunjukkan kepada apa, Pak? Bahwa membaca itu hendaknya dengan nama Rabb. Itu menunjukkan akan tauhid uluhiyah. <clears throat> Bahwa ibadah membaca hanya untuk Allah saja dan karena Allah. Dan ini konsekuensi daripada nama Al-Ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya Bapak, <clears throat> Walaupun wahyu yang pertama itu dengan nama Rob, akan tetapi nama Rob berkonsekuensi kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, Qa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Robmu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata Rob di sini, Allah memberikan konsekuensi bahwa jika kalian meyakini bahwa Allah Rob, bahwasanya Dia Rob kalian, maka sesungguhnya kalian hanya wajib beribadah kepada Dia saja dan menyembah Dia. Dan ini konsekuensi daripada nama Allah. Karena Allah dari Al-Ilah yang artinya yang berhak untuk mendapatkan uluhiyah, itu peribadatan. Maka dari itulah Bapak ya. <clears throat> Ayat-ayat menyebutkan nama Allah itu ya nama Allah. Kalau Bapak hitung dalam Al-Qur'an itu adalah nama yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan nama Rob itu paling banyak kedua setelah nama Allah. Silakan, saya berikan tugas kepada Bapak yang bertanya tadi Hitung nama Allah dalam Al-Quran, berapa jumlahnya? Kemudian bandingkan dengan nama Rob. Mana yang paling banyak? Saya bisa pastikan nama Allah dalam Al-Quran lebih banyak daripada nama Rob. Iya. Adapun uh, perkata apa ayat yang Bapak bawakan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini pun juga tidak bertabrakan, Pak. Bukankah juga dalam surat Toha ketika Nabi Musa ya dipanggil oleh Allah apa di sebuah lembah ya kemudian Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia jadi ya jangan dijadikan alasan karena ayat yang pertama kali dengan nama Rob berarti kita menolak nama Allah Tentu ini sebuah konsekuensi yang batil. Kewajiban kita adalah mengimani seluruh nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, dan para ulama bersepakat bahwasanya nama yang paling agung adalah Allah. Kenapa? Karena semua nama dinisbatkan kepada Allah. Kita katakan, Rabb adalah nama Allah. Ar-Rahman adalah nama Allah. Ar-Rahim adalah nama Allah. Tidak dikatakan Allah nama Rabb. Allah nama Ar-Rahman. Tidak. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu nama yang paling agung. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Nabi SAW mendengar orang yang berdoa dalam solatnya. Ya, di mana ia berkata, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah. La ilaha illa ant. As-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah tempat bergantung para hamba dan engkau tidak apa melahirkan dan tidak dilahirkan. Kata Rasulullah apa? Laqad sa'ala bismil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab Wa idha sa'ala fidha su'ila bihi a'ta. Sungguh, ia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang sangat agung. Apabila seseorang berdoa dengan kepada Allah dengan melalui nama itu, pasti Allah mengijabahnya. Dan apabila seseorang meminta dengan melalui nama tersebut, pasti Allah akan memberikannya. Makanya semua semua kaum muslimin sepakat bahwa ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi Ayat kursi dimulai dengan nama Allah. Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Justru dalam ayat kursi tidak disebutkan nama Rob. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Allah menyebut tiga nama yang sangat agung. Yang pertama Allah, yang kedua Rob, yang ketiga, yang ketiga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar ar Rahim. Nah inilah Bapak ya. Jadi tafsirkanlah setiap ayat dengan ayat-ayat yang lain. Ya, Allah Nah. Baik Ustaz, terima kasih sangat bermanfaat sekali jawaban dan nasihat dari Ustaz khususnya untuk Bapak yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya di kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya kami langsung berpindah ke via telepon, silahkan mulai sekarang bisa menghubungi kami, siapkan pertanyaan Anda dan mohon uh, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya sebelum Anda menghubungi kami. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah Dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Royan di Jalan Ustaz. Silahkan, Abu Royan. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Uh, Ustaz, untuk eh, sifat-sifat uh, Allah itu apakah ada uh, jumlah tertentu atau seperti hanya uh, nama Allah yang sebenarnya tidak sebatas 99 Ustaz dan referensinya kalau kita mau belajar yang sifat-sifat Allah itu bukunya apa gitu Ustaz? Syukron iya. jazakallah iya. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah akhi ya yang bertanya tadi yang berada di jalan hati-hati ya nanti ketangkep polisi yang lagi jalan ngelepon bahwasanya sifat itu lebih banyak daripada nama Kenapa? Karena tidak setiap sifat ya bisa dijadikan nama. Makanya kata para ulama, babus sifat ausa min babil asma. Ya bab sifat ya lebih luas daripada bab nama. Kalau nama-nama Allah itu tidak terbilang, apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat-sifat dan ternyata tidak dijadikan nama. Contoh Allah berfirman, "Wa ghadiballahu 'alaihim ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا dan Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Di sini Allah menyebutkan bahwa Allah murka dan melaknat. Tapi tidak ada satupun ulama mengatakan nama Allah Maha Pemurka, Maha Pelaknat. Sebab apabila dijadikan nama menjadi kurang. Akan tetapi Sifat tersebut sempurna ketika bahwasanya Allah murka kepada orang yang berhak untuk dimurkai. Allah melaknat orang-orang yang berhak untuk mendapatkan laknatnya. Allah juga berfirman, "Bal yadahu mabsututan, yungfiku kaifa yasha." Justru kedua-dua tangan Allah terbuka. Allah berinfak dengan apa yang Allah kehendaki. Allah menetapkan bahwa Allah mempunyai dua tangan yang tentunya dua tangan Allah tidak serupa dengan dua tangan makhluknya. Ya, dengan tangan-tangan makhluknya tentu tidak tidak akan mungkin serupa. Karena Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah juga berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Ya Allah, mereka bermakar dan Allah pun bermakar. Di sini Allah menyebutkan Allah membermakar ya membalas makar orang-orang yang berhak untuk bermakar. Allah berfirman, Allah yastahzi'u, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok mereka. Maka Allah memperolok orang-orang yang berhak untuk memper, ya, diperolok karena mereka memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat yang lain. Dan semua itu sifat tidak ditetapkan sebagai nama ya wajib kita imani. Adapun rujukan untuk mengenal sifat Allah adalah Al-Quran dan hadis akhi. Karena kita tidak boleh menetapkan bagi Allah berupa sifat kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berarti yang menjadi rujukan antum yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Iya. Allah Rasulullah SAW bersabda misalnya, Yadhakullah ila, ila rajulain yaqtulu yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah. Ya, Allah tertawa kepada dua orang yang satu membunuh yang lainnya tapi dua-duanya masuk surga. Yang satu membunuh kemudian yang membunuh masuk Islam. Kemudian ia berperang dan terbunuh lagi. Dua-duanya masuk surga. Maka ya kita tetapkan sifat tertawa sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak serupa dengan hamba-hambanya tidak serupa dengan makhluknya. Nah ini ya. Jadi rujukan yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan demikian tadi Bu Royan yang bertanya semoga bermanfaat dan untuk kita semua yang menyimak dengan kesempatan pagi hari ini. Berikutnya silahkan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda menghubungi kami secara langsung via telepon. Kami tunggu mulai sekarang. Halo terputus. Kami akan tunggu kembali di 0218236543 sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dari Ana di Matraman, Jakarta Timur. Silahkan Ibu Ana pertanyaannya. Uh, tadi saya sudah kirim SMS, cuman mungkin karena telepon bisa masuk, jadi yeah. saya Silahkan. Tanya Ustaz, uh, apa betul Imam Ahmad itu mengatakan jika kita uh, membaca Al-Quran tidak perlu uh, apa uh, mencium Al-Quran itu karena itu termasuk uh, bid'ah. Hmm, Dan tidak perlu apa? Mencium Al-Quran. Mencium mus'ab itu. Hmm karena itu dikatakan bid'ah. Hmm. Dan waktu itu saya pernah dengar kajian Ustadz beberapa seminggu yang lalu kalau puasa sawal itu bisa dilanjutkan ke bulan Zulkaidah. Uh, ah, mohon penjelasannya yang mengenai puasa sawal itu. Makasih. Baik ibu. Iya ibu, iya. <clears throat> Mencium Al-Quran tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula para ulama setelahnya Maka jangan kita punya keyakinan bahwa mencium Al-Quran itu sunnah. Karena untuk menetapkan sesuatu itu sunnah membutuhkan dalil. Menghormati Al-Quran adalah dengan cara mengikuti yang ada tertera dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran menyuruh kita mengikuti Rasulullah SAW. Ya Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ya apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambil. dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Sementara Rasulullah SAW tidak pernah ya, memperhati, memper, mem, mencontohkan kepada kita hal seperti itu. Allah juga ya uh, memuji para sahabat. Allah berfirman, "Wasabiqun sabiqun al-awwalun al muhajirin wal ansar walladzina bi-isan radhiyallahu anhu wa radu an." Dan sabiqun al-awwalun yaitu ya Eh, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah mengatakan dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Ya. Dari kalangan apa namanya? orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini itu muhajirin dan ansor. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan ternyata tidak ada satupun muhajirin dan ansor yang mencium mushaf ya dengan keyakinan itu sunnah tidak pula ya dinukil kepada kita berarti ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ini yang menjadi parameter kita ibu ya kata Rasulullah SAW ya uh, beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan ternyata para khulafah Rasidin pun juga tidak pernah men, ya dinukil bahwa mereka mencium Al-Qur'an. Ya, yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an apa? Mentadaburinya. Membacanya. Ya, mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan ayat-ayat berupa perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Membenarkan semua berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi ini ya adalah bentuk penghormatan kita kepada Al-Qur'an Iya, Allah alam. Nah. Ustaz mengenai puasa Syawal diteruskan gitu loh Oh iya. Memang ada fatwa salah seorang anggota uh, ya <coughs> kibar ulama di Saudi itu Syekh Sa'ad Khaflan <coughs> beliau mengatakan bahwa siapa yang di bulan Syawal dia ya tidak sempat untuk berpuasa Syawal ya karena kesibukan atau karena sakit atau yang lainnya maka diperbolehkan mengkodoknya di bulan Dzulqa'dah. Ya, diperbolehkan mengkodoknya di bulan Dzulqa'dah. Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kembali kami angkat satu lagi dari penelpon sebelum kita berpindah ke pesan singkat. Silakan, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Lukman di Uh, mohon maaf Bapak, suaranya mohon diangkat sedikit, diperkeras. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Dengan Lukman di... Bapak Lukman? Di Bogor Barat. Ya, silakan Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak Lukman. Ustaz, kalau kita sholat katanya kalau surat Al-Fatihahnya kita tidak diterima sholatnya apa, apa itu? Kalau sholat Al-Fatihahnya apa? dalam al-fatihahnya rusak itu rusak nah, bacaannya uh -huh. bacaannya baik bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama, bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun ya solat. Nabi SAW bersabda, La solata liman lam yakra bi fatihatil kitab tidak sah sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun. Ya. Apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, seseorang berusahalah membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid-tajwidnya. Ya, makhorijul hurufnya yang benar, panjang pendeknya yang benar maka ya dia wajib belajar untuk meluruskan lidahnya sehingga dia bisa membacanya dengan baik dan benar. Yang ketiga, apabila seseorang telah belajar namun ternyata sulit, maka Allah berfirman, La الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka, ya, apabila seseorang sengaja tidak mau belajar dan tidak mau tahu lalu ia membaca Al-Fatihahnya dengan begitu rusaknya, apakah sah sholatnya? Ya, maka sah sholatnya insya Allah tapi dia berdosa karena meninggalkan atau meremehkan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kewajiban dia ada setiap muslim adalah untuk meluruskan uh, lidahnya belajar ya bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar Allah nah Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Silahkan Anda kirimkan. Bagi yang bertanya melalui pesan singkat akan kami bacakan satu persatu. Di antaranya adalah pesan singkat dari saudara kita Abdul Majid di Gorontalo Ustaz yang bertanya sebagai berikut. Uh, eh, Ustadz, bahwasanya Ya Rosid adalah salah satu nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Uh, mohon penjelasan lengkap dengan dalilnya Ustaz. Letak kesalahan besar ketika kita mengatakan Abdul Rasid sebagai asma Allah. Silakan Pertama, tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebutkan tentang nama Allah 99 secara lengkap. Ya, makanya yang termaktub di apa namanya di beberapa sebagian buku itu berdasarkan dari Tirmidzi disebutkan di situ. Itu riwayatnya baif. Yang kedua, tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan nama Allah kepada kepada nama Ar-Rashid ini. Yang ketiga, bahwa Rashid itu artinya ya berakal, telah sampai kepada kedewasaan. Ya, Allah berfirman, karena Rashid itu dari kata rushd. Ya, Allah berfirman, وَبَتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ maka kata Rosid ini ya apa namanya tidak ditunjukkan oleh satu pun nama apa ayat Al-Qur'an ataupun hadis bahwasanya itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Napa maka banyak ulama yang mengatakan bahwa Rasyid bukan nama Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Allahu a'lam. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan berikutnya pertanyaan yang telah masuk tidak menyebutkan nama. Ustadz, apakah kekelan kekekalan Allah berbeda dengan kekekalan makhluknya yang bersifat sementara saja. Begitupun kekekalan surga dan neraka yang sifatnya sementara pula. Sebuah pertanyaan yang mengandung syubhat. Hmm. Ketika dia berkata, apakah kekekalan Allah sama dengan kekekalan makhluknya? Apa yang Anda inginkan dari itu? Apakah Anda hendak, hendak menolak mengatakan surga dan neraka tidak kekal selamanya? Kalau dikatakan surga dan neraka kekal, tapi kan kekekalan Allah tidak sesurupa dengan kekekalan hamba makhluknya. Kita katakan Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Kalau Allah ingin mengekalkan Yesus apa namanya surga dan neraka selama-lamanya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengotak-atik dengan akal-akal kita. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan tidak boleh kita katakan berarti surga dan neraka sama dengan Allah. Kita katakan tidak boleh Anda berucap demikian. Karena tidak mungkin sama antara Allah dan makhluk, akan tetapi Allah yaf'alu ma yasha, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La muaqib li hukmi tidak ada tidak ada orang yang boleh mengomentari hukumnya. Ya. Kalau Allah ingin mengekalkan itu terserah Allah. Ya. Dan tidak boleh kita bertanya-tanya apakah kekekalannya akan terus-menerus. Sebab kalau Anda berkata ke kekekalan itu sementara, itu artinya tidak kekal. Itu berarti Anda berkata bahwa suatu ketika surga dan neraka akan hancur. Jelas pendapat Anda bertabrakan dengan ijma para ulama seluruhnya. Ya bahwasanya surga dan neraka kekal, abadi. Ya inilah terkadang syaitan masuk ke akal pikiran kita. Ya untuk merusak akidah-akidah kita ya maka ingatlah akhi Allah yang mengekalkan surga dan neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya kewajiban kita imani saja bahwasanya surga dan neraka itu kekal ya Allah wa'ala nah. terima kasih Ustaz pertanyaan berikutnya dari saudara kita Sultan di Pekanbaru yang bertanya Ustadz mohon penjelasan dan pencerahannya Ustadz Ah, Tuhan apa artinya? Kita sering menyebut Tuhan seperti tiada Tuhan selain Allah. Dan dalam Al-Quran juga ada ayat yang menyebutkan tentang Tuhan. Mungkin dia baca terjemahan. <laughs> Silakan. Di dalam Al-Quran tidak ada Tuhan. Maksud tidak ada lafaz Tuhan. Adanya Rob. Ya. Kemudian diterjemahkan kata Rob itu jadi Tuhan. Sebetulnya, iya alangkah lebih baiknya kalau nama-nama Allah itu tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya, tapi ditafsirkan. Kenapa? Karena nama itu cakupannya luas dan sangat kuat sekali. Rob artinya apa? Pemilik. Rob artinya apa? Dari tarbiyah. Iya. Rob juga mempunyai mana apa? Pengatur. Maka dari itu makna Rob jelas sangat lebih kuat daripada makna Tuhan. Tapi ya biasanya para penterjemah untuk mendekatkan makna tersebut kepada para pembacanya supaya tidak bingung. Akhirnya diterjemahkan dengan kata Tuhan. Ya. Yang jelas yang harus kita pahami bahwa bukan nama Allah Tuhan. Karena Tuhan bukan nama Allah. Itu hanya sebatas terjemah tapi sebab mimbabil ikhbar untuk mengabari saja nggak masalah. Iya. Maka kita katakan dia Tuhan. Tapi yang lebih sempurna kita katakan dia ilah, dia Allah, dia Rob. Ya, dia Rahman, dia dia Rahim, dia Aziz, dia Jabbar. Itu lebih sempurna karena lafaz-lafaz Al-Qur'an jauh lebih sempurna, lebih tinggi balaghahnya Makanya bahasa Arab itu lebih maknanya lebih luas daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Nah ini Allah a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan dari Abu Fahmi di Cikarang. Ustadz bagaimana kalau pemberian nama-nama anak-anak kita seperti nama-nama Allah dalam Al-Quran diberbolehkan atau tidak? Mohon solusinya Ustaz. Nama Allah ada yang itu maknanya tidak bisa dan tidak boleh di, ya kecuali hanya untuk Allah saja. Contohnya Rahman. Maka Rahman artinya yang sangat luas rahmatnya. Dan ini hanya untuk Allah. Sedangkan Rahim, Allah pun menamai Rasulullah dengan Rahim. Ya Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman ka'a Allah berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ Rasulullah mensifati atau menamai Rasulullah rauf dan rahim. Ya lembut dan kasih sayang. Karena rahim itu perbuatan sedangkan rahman adalah sifat. Rob adalah sifat yang hanya yang nama yang hanya milik Allah saja. Kenapa? Karena dia adalah pemilik alam semesta, pengatur alam semesta maka ya ini hanya untuk Allah saja Al-Muhi yang menghidupkan Al-Mumit hanyalah hak Allah manusia tidak bisa menghidupkan dan mematikan berarti ini hanya untuk Allah saja ya nah ini jadi kalau itu nama-nama yang itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperkenankan hamba dinamai dengannya maka yang lebih bagus kita ucapkan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Jabbar dan yang lainnya. Nah. Baik, Ustaz. terima kasih atas jawabannya dan sangat bermanfaat sekali. Jadi Khawatir Islam kami akan kembali untuk mengangkat pertanyaan-pertanyaan Anda via telepon. Silahkan Anda sekarang konsentrasi di telepon di 0218236543. Kami angkat telepon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Ibu siapa di mana? Dari Siliana. di Pondok. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Uh, eh, ini Ustaz, ada seseorang pada anak mengatakan seperti ini, nggak apa-apa walaupun tidak mengambil kalau eh, Allah Taala katanya Pak Ustaz. Soalnya itu uh, nggak apa-apa kalau mengambil perkataan ulama begitu katanya Ustaz. Soalnya kalau nggak ada ulama nggak mungkin ada kita katanya Ustaz. Nah, bagaimana menurut pandangan Allah itu meremehkan kalau Allah Ta'ala jadi memuliakan perkataan para ulama itu. Mohon hmm. penjelasan Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata ini ya harus kita pertanyakan kepada orang yang mengucapkannya apa yang antum maksud kalau apa yang antum maksud? Apakah maksud antum? Ya, maksud Anda adalah ya, cukup ucapan ulama, tidak butuh kepada Al-Qur'an dan hadis, maka ini jelas kufur. Bahkan batil, bahkan kebatilan. Kenapa? Karena kewajiban ulama adalah untuk merujuk Al-Qur'an dan hadis. Dan kita wajib menilai perkataan siapapun di, di dunia ini dengan Al-Quran dan hadis bukan ucapan ulama yang kita jadikan parameter, tapi kita jadikan Al-Quran dan Hadis sebagai parameter untuk menimbang perkataan siapapun dari manusia. Iya. Maka kalau dia katakan cukup perkataan ulama, kita tidak butuh Al-Quran dan Hadis. Subhanallah. Ya, bukankah Allah berfirman, fa tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila إِلَى wa rasul? Ya, jika kalian ya berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya Allah mengatakan kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah tidak mengatakan kembalikan kepada para ulama. <clears throat> ya. Jika dia berkata, apa maksud Anda mengatakan ucapan itu? Maksud dia, maksud saya, bahwa tidak cukup hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa merujuk pemahaman dan ya, perkataan para ulama. Kita katakan betul apabila para ulama bersepakat kita terima. Tapi para ulama ber, ber, berbeda pendapat bagaimana? Ketika terjadi per, perbedaan pendapat, seluruh ulama justru bersepakat tidak boleh berdalil dengan pendapat ulama. Ya. Karena pendapat yang harus dipegang adalah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka Apakah berarti kita tidak menghormati ulama? Jelas, kewajiban kita adalah menghormati para ulama. Kita jadikan para ulama bagaikan bintang. Ya. Penunjuk jalan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi bukan tujuan. Karena tujuan kita adalah memahami Al-Quran dan hadisnya. Ya. Keyakinan kita al sunnah wal jamaah. Bahwa para ulama itu tidak bersih dari kesalahan yang bersih dari kesalahan hanyalah para rasul dan para nabi. Sedangkan para ulama manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Iya. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah seringkali mengingatkan perkara ini. Beliau berkata, Ya, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawla rasul, fal qawlu ma qalahu rasul. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini, ya, pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasul, maka pendapat yang harus kamu ambil adalah sabda Rasul. Wadribu qawlil haid, kata Rasul, kata Imam, kata Imam Syafi'i. Buang atau adukan pendapatku dengan tembok. Ya. Beliau juga berkata, ajma'al muslimun al annahum man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yada'ali qawli ahad. Semua kaum muslimin bersepakat kata Imam Syafi'i bahwa apabila telah jelas sunnah Rasulullah tidak boleh meninggalkan sunnah Rasul hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Ini pendapat perkata Imam Syafi'i tegas sekali. Imam Ahmad pun juga sama. Beliau berkata, La tuqalliduni, wa la tuqallidu malikan, wa la layth, wa la auza'i, walakin khudh min haithu akhad. Kamu jangan membiau kepada aku Jangan pula kepada Malik, Laith, tidak pula kepada Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maka dari itulah, ya akhi, Imam Malik mengatakan, Kullun yu'khad wa yutra qawlu ila Rasulullah SAW. Setiap orang bisa diambil dan bisa dibuang perkataannya kecuali Rasulullah SAW. Nah inilah keyakinan kita. Ya, kita menghormati ulama, ya. Tapi bukan kita mengkultuskan mereka kita bukan mensucikan mereka dari kesalahan, tidak. Ya, Allah a'lam. Nah. Ya, terima kasih atas jawaban sangat menarik sekali. Dan berikutnya silahkan kami undang kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Silahkan. Kami ulangi kembali, bila Anda ingin bertanya silahkan siapkan pertanyaan, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Saya dari saya di saya Naswa dari Dumai, Pak. Silakan Bapak pertanyaannya. Silakan Pak Dumai. Ini mau tanya tentang saya, Pak. Anak saya kan Halo? Anak saya kan saya kan Ar-Rahim, Pak. Ar-Rahim. Namanya ya. Ar-Rahim. Terus? saya dengar katanya kalau pakai R itu nggak boleh pak jadi kayak mana tuh pak <laughs> iya mohon penjelasan saya baik terima kasih pak assalamualaikum pak Ustaz. waalaikumsalam betul sekali pak ya kalau nama dengan pakai alif lam ar rahim itu hanya untuk Allah saja karena alif lam di situ mempunyai makna istighraq mempunyai makna bahwa semua ya rahmat hanya milik Allah jadi kalau mau rahim Jangan pakai Ar-Rahim tapi Rahim saja. Yang lebih bagus lagi Abdur Rahim. Pakai abad. Ya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Silahkan bagi Anda yang buatnya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini di mana? Bapak Rudi Duri. Silahkan Bapak Rudi pertanyaannya kemarin ada Pak Ustad kasih hmm. ceramah di hmm. Jogja. Ya. Jadi masalah ada itu Rasulullah mengaminkan sampai tiga kali. Ya. Kemudian kan malaikat bertanya. Hmm. Jadi pernah diceritakan oleh Ustad di daerah saya hmm. pada sholat Jumat. Uh, berbeda dengan Ustadz yang bilang isinya memang itu ada hadis seperti itu, mm -hmm. cuman isinya berbeda. Baik. Jadi waktu saya mendengar sem semalam, saya di Roja mendengar, Ustaz ada tamu, saya datang, jadi nggak dengar. <laughs> Ya. Itu saja Bapak pertanyaannya jadi mengenai penjelasan tentang amin. Menjelaskan kembali lagi masalah <laughs> yang Rasul mengaminkan sampai tiga kali. Baik. Bapak. Iya. Karena terjadi kekeliruan di daerah saya. Iya. Nah gitu Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Hadis itu dari Imam Ahmad Bapak. Ya, di mana Rasulullah SAW sabda disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah meng mengaminkan tiga kali amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, Alama aman ya Rasulullah? Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Adani Jibril waqal, Ya Muhammad kul amin. Tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, Hai Muhammad, katakan amin. Rogima anfum ri'in dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah atau kama qala Semoga terhina dalam satu riwayat syakia, celaka. Ya, seorang hamba yang masuk bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Kemudian mereka Jibril berkata lagi, "Rogima anfun." Semoga terhina man adroka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya namun tidak memasukkannya ke surga. Kata Rasulullah, amin. Malaikat Jibril berkata lagi, Rogima anfun mri'in. Dhukir ta'indah falam yusalli alaih. Semoga terhina orang yang disebutkan engkau di sisinya, tapi tidak bersalawat untukmu. Maka Rasulullah bersabda, amin. Nah ini pak, ya, lafaz yang sahih Adapun yang tersebar di masyarakat biasanya sebelum Ramadan itu. Ya katanya semoga diabaikan puasa orang yang tidak minta maaf kepada tetangganya dan yang lainnya ini Pak ya dusta atas nama Rasul. Itu hadis Madain Indonesia Pak. Mm-hmm. Ya. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat. Dan kita akan balik kembali ke pesan singkat. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan telah masuk. Ini pesan singkat kami, diantaranya dari Abdullah yang bertanya. Ustaz bagaimana makna dengan disebut nama Allah hati kita bergetar? Nama yang dan bagaimana dan seperti apa? Jazakumullah khairan Allah Ta'ala berfirman إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله wa قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون yang sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat disebut namanya nama Allah Subhanahu wa taala hatinya bergetar menjadi takut. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak mungkin hati merasa takut dan bergetar kecuali setelah mengenal bagaimana nama-nama dan sifatnya ketika kita mengenal bagaimana nama dan sifat Allah yang luar biasa, kekuatan Allah yang maha dahsyat, adabnya yang sangat keras, itulah yang akan menimbulkan rasa takut ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak mungkin hati kita bergetar, hati kita menjadi takut kecuali setelah kita mengenal Allah, kecuali setelah kita selalu beribadah kepada Allah kecuali setelah kita bertakarub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin hati itu, itu merasa takut kepada Allah. Dan semakin ketika mendengar nama Allah, hati kita pun bergetar, yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya. Karena takutnya kita kepada Allah menunjukkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik Ustaz Barakallahu Fik wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas jawabannya Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Abdullah di Kanbaru yang bertanya Nah Ustaz, apakah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pondok pesantren Ustaz? Bukankah itu baik? Akan tetapi zaman Rasulullah tidak dikerjakan. Apakah termasuk bid'ah juga Ustaz di zaman sekarang? Iya, ya. betul itu bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa saja Adapun secara istilah maka tidak ada satupun ulama mengatakan itu bid'ah. Hmm. Ya. Nah, Oleh karena itulah uh, di zaman para ulama ada madrasah-madrasah, ya, sekolahan-sekolahan dan yang lainnya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak ada madrasah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid sebagai pusat. Di masjid itulah Nabi Alaihi Wasallam membina para sahabat di masjid itulah Rasulullah SAW menyampaikan ilmu-ilmunya. Dan Rasulullah SAW pun menyampaikan ilmu berupa ucapan dan perbuatan. Maka dari itulah yang di zaman Nabi belum dibutuhkan yang namanya pesantren. Kenapa? Karena ya dengan adanya masjid itu sudah mencukupi mereka. Ya. Dengan di masjid itulah apa namanya keluar jebolan-jebolan para ulama yang tak pernah bisa ditandingi oleh ulama di zaman setelahnya. Ya, para sahabat Nabi SAW yang imannya imannya luar biasa tertempa. Nah inilah ya. Maka dari itulah ketika di zaman sekarang dibutuhkan untuk membuat sekolah-sekolah, pesantren-pesantren ya supaya mereka terdidik ya dan membutuhkan lingkungan yang baik. Ya, kenapa? Karena di kota Madinah Rasulullah telah menciptakan sebuah lingkungan yang bagaikan pesantren. Ya. Di kota Madinah Rasulullah telah menciptakan sebuah masyarakat yang betul-betul islami. Ya, di mana mereka semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di negeri kita ya, terkadang kita melihat lingkungannya tidak mendukung. Masyarakatnya pun juga kurang mendukung sehingga kita butuh untuk membentuk sebuah lingkungan untuk anak-anak akan agar mereka itu terdidik dengan lingkungan yang baik. Maka butuh sebuah pesantren. Di situ kita membuat sebuah lingkungan yang terbiasa mereka berbesar, berbahasa Arab misalnya. Ya, sebuah lingkungan ya masyarakat kecil yang mereka terbiasa di atas kebaikan, melaksanakan sholat berjamaah, yang menuntut ilmu dan agar mereka lebih fokus kepada ilmu. Maka ini masalah yang sangat besar sekali, sama sekali tidak termasuk bid'ah secara syariat, walaupun bid'ah secara bahasa. Allah nah. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami angkat kembali beberapa telepon silahkan sebelum kami akhiri. Di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sarifuddin di Jakarta. Silakan Pak Sarifuddin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak Sarifuddin. Begini Pak Ustaz, saya kan pernah belajar ya dulu di kampung. Uh, kata itu ada nama nama Allah itu yang belum diketahui sama orang juga katanya ya, seperti uh, namanya ada dua nama itu yang bisa di disebutnya itu yang diketahui sama orang. Apa eh, itu? Nur, Nurul Nurul Ahmad dia ya, apakah benar ada itu ya? Nurul Ahmad. Juga, ya Nurul Ahmad, Nurul Ahmad Hmm. hmm. Nurul iya. Oh, Ya, Karena ini besar apakah Nur Allah dan Nur Muhammad itu apakah ada gitu kan? Apakah Nur Al aja? Apa ada dua-duanya Nur Allah sama Nur Muhammad gitu aja Ustaz? Terima kasih. Eh, Baik, ya. Bapak. Ya. Uh, ketahuilah, Bapak. Ya. Ada memang ucapan-ucapan yang mengatakan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW. Cahaya Nabi Muhammad itu sebetulnya berbentuk hidayah yang beliau sampaikan kepada umatnya. Karena ia adalah cahaya yang Allah sebutkan nurun ala nur cahaya di atas cahaya artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman dan itulah cahaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan akan menjadi sebuah cahaya untuk kaum mukminin yang mengamalkannya namun ya dalam dalam tasawuf mereka punya keyakinan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dari cahaya Nabi Muhammad pertama bahwa tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu Bahkan Al-Imam Al-Ajluni mengatakan bahwa itu adalah ya berdasarkan hadis yang dusta dan khurafat yang diada-adakan. Maka dari itulah kita tidak boleh meyakini demikian karena Allah tidak pernah menciptakan langit dan bumi dengan cahaya Muhammad. Ya Allah subhanahu wa ta'ala pun juga menciptakan langit dan bumi bukan untuk karena Muhammad SAW. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah saja maka ya Allah pemilik cahaya ya dan Allah Subhanahu wa taala ya telah telah memberikan cahaya itu dan cahaya itu ada berapa apa ada dua macam yang Allah turunkan kepada manusia. Cahaya yang sifatnya fisik seperti cahaya matahari, cahaya rembulan, demikian pula cahaya api dan yang lainnya. Yang kedua, ya, cahaya yang bersifat maknawi, yang artinya cahaya ya dari Al-Qur'an, dari hadis, cahaya hidayah yang itu kelak akan bermanfaat untuk kehidupan manusia kelak di hari kiamat. Nah, ya cahaya inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari itulah Bapak ya, tidak boleh kita meyakini sesuatu yang ternyata hanya ditetapkan oleh dalil-dalil yang palsu. Allah nah. ya, Berikutnya kembali kami angkat telepon yang selanjutnya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silakan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Oh terputus. Bagi Anda yang bertanya melalui telepon, siapkan pertanyaan Anda sebelum mengangkat gagang telepon Anda. Baik, kami tunggu kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Supardi, Pak, Kalimantan Barat. Silahkan Pak Supardi pertanyaannya. Mau menanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat hmm. yang mengikutinya orang-orang yang <clears throat> dimaksud Allah itu kan saya kurang mengerti itu yang penjelasan dengan Pak Ustadz karena orang yang mengikut ayat mutasyabihat itu kan mereka yang <clears throat> menyimpang begitulah Uh, <clears throat> itu aja Pak Ustaz ya, tak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, ya. Hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ya di mana ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat dan itu adalah umul kitab. Dan ada juga yang sifatnya mutasyabihat, yaitu yang maknanya samar. Ya. Lalu Allah mengatakan فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecondongan kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat karena menginginkan fitnah dan menginginkan untuk mentakwil-takwil dengan keinginan mereka sendiri. Para ulama seperti Ibnu Qayyim berkata, ayat ini menunjukkan bahwa ya, kebiasaan orang-orang yang sesat adalah mereka membawa ayat-ayat muhkamat kepada ayat-ayat mutasyabihat. Sementara cara yang benar adalah membawa ayat-ayat mutasyabihat dan menafsirkannya dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat artinya ayat yang jelas, terang, benderang maknanya. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang samar maknanya. Maka kewajiban kita adalah menafsirkan ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Sementara Allah mengatakan orang yang ada dalam hatinya kecondongan, mereka lebih mengikuti ayat mutasyabihat. Justru mereka malah membawakan ayat muhkamat kepada ayat mutasyabihat. Ya. Nah, Orang-orang yang ada dalam hatinya fit dapat kecondongan kepada kesesatan ini adalah para pengikut hawa nafsu. Mereka berusaha untuk mengambil ayat-ayat mutasyabihat ya untuk apa? dijadikan dalih membenarkan pemikiran mereka yang menyesatkan. Ya. Dan ayat-ayat mutasyabihat itu pun juga bertingkat-tingkat. Ya, mutasyabihat yang artinya eh, betul-betul uh, betul -betul tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Ya. Mutasyabihat yang artinya hanya diketahui oleh para ulama saja. Mutasyabihat aja juga yang hanya diketahui oleh para ahli bahasa Arab saja. Maka di sini ya, ketika kita menemukan ayat-ayat yang kurang jelas, maka kita harus mencari ayat lain yang menjelaskannya atau hadis-hadis atau berupa ya Nah, dalil-dalil yang lain yang menjelaskan ayat-ayat yang tampaknya itu tidak jelas buat kita. Contoh misalnya Allah mengatakan wa sholat, sholat dirikan sholat. Allah tidak menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana tata cara mendirikan sholat. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskannya secara terperinci. Iya. Demikian pula ya akhul Islam Allah menyebutkan bahwa Allah menyesatkan suatu kaum dan Allah menjelaskan dalam ayat muhkamat bahwa Allah menyesatkan karena sebab-sebab perbuatan mereka juga. Iya. Nah ini ya contohnya sangat banyak sekali tidak mungkin kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Iya, Allah alam saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita tutup subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.